Terus Nabi juga ngendikan, ben jong kowe nak ning mahsyar iku amaliane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku salat, terus salat karo Allah terus liyane gampang. Lagi-lagi salat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal, orang marginal itu sendiri orang rom. Supaya ke tengah, <laughs> berarti kayak pemain bal, rumus-rumus saya e buat pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikael ora kepen rezeki ning ngentekno. Jadi us gak pikir sampai uang melarat ora lu di belo timbang uang makan sholat Mergo wong mapan sholat jenis berjuwis. Nak uang ora sholat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM ada belo kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora sholat rezekine angel, Seng sering sholat diparingi barokah urip rezekine jem jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya? Sing sholat mapan go mobil dianggap berjuis anti sosial. Sing ra sholat terus Allah ngukum larat tetep dibelo-belo mergo napa mar marji. Ngene kecukupan melok ngono niku itu wong Islam ojo geman iso wae dekne melarat mergo uripe boros di dhuwit sithik digo narkoba di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok terus melarat bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian tapi tak koki pangeran itu piye lu tak hukum malah mbok bela gitu piye <laughs> lah saiki akeh ora percaya kok aku sapa wae wong paling melarat ning donya terus takok ya asal usule kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah lune Wong merantau sing neng jalan-jalan rata-rata ya nak mutunge. Melarat neng desa izin, tukaran mbek Pak Depali itu terus mutung anti silatur rahim terus minggat. Minggat sementing ra dulu. Lho, padahal ngendikane kali Nabi, paling cepet no sumpah keriski adalah kotor Mau lu ngane wer niate ngadu dong. Iku jenenge apa qatur? Ya. Terus dihukum mbek pangeran merantau kangela. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. <laughs> Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bila-bila nih. Mereka kau mau dekok itu marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai dianggap koyok bos berjuis. Santri yang kerja, ngurumat apa kebon kiai ini tengok tengok neng rumah untuk setoran jadi nganggep kiai kok ketua geng si kiai ini neng rumah tengok tengok mulang nggak santri ini ngurusi kelapane ngurusi panenane terus disetor nggak nah, mungkin, ada darah kiai ketua geng <laughs> terus yang dia gue bilang kau apa melarat mereka melarat itu bukan lah akhirnya gerakan sama rata sama rasa itu korban pertama PK mereka dede ora ibadah jadi uang sing diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang Terus Rukin salam template. dia kok ketua preman terus setoran ngono ae. <laughs> Ora kasar. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai perkara ini provokasine ngono iku. Yo kayak agak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai kiai iku mapan mergo barokah wa matakillah Allahu makhraja. Mesti ora orang wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupak ya pangeran. Umum yang kaji kulo ya kaji. Umum yang payu rapi ya rapi. Cara aku butuh wayu untuk akeh kan cuma ya. Pokoknya gampang kabeh cara gelem cuma iki kan jogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu ya, gitu. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Jofur. Itu cerita gini. Gus kalau di sini orang alim, oh, kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. <laughs> kalau anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. <laughs> ini Madura, negara Islam. <laughs> yang pemandunya itu bilang Waduh aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah kesuwen ratau orang ngono-ngono itu jadi saya kaget tuh masa gitu ya itu ada penderanya lagi eh, pengiringnya lagi tak tanya apa betul gitu oh, iya betul betul betul sekali Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh, namanya agak ketinggian, Pak. <laughs> Makanya guyonannya ya itu guyonan. Habib nah, itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi orang Madura itu nak guyon Orang Madura tak tanya, memang guyonannya gue ya betul. Memang Madura cerdas-cerdas, jadi mau sekarang iso bayang no itu. Berpikir gue sepedo memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia ya. <laughs> kayak di Thailand. Dan nah, ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih ya karena memang e, sebuah Banjar ya, karena e, Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya induk kan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekh Hona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Uh, di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, ke kampungnya apa? Ijen. Sekumpul. Ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya dibangil, Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya dibangil, Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi dia beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Ya? <laughs> Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa iya. Banjar. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi koyo piye? Kayak saya itu yang dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Tadi wah wah dong. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa Biasanya youtuber-youtuber itu. Hmm. Gus tolong kalau kasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lagu jenengin jenenge Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ah ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya Alamnya malah gendeng bareng, barang rawon, kok wujud no barang sing. Oh. Oke, bila gedeng mau waras. waras. Makanya agama ini kaum yakinun bagi wong sing wa. Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin kita fatihah. Ya. Apa menerima logika kerpean? nah <laughs> kalau menerima, aku iso niru saya tadi. Paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya rakaseh. Jadi balenin lah. Pemenang kau harus gogo tuh, Oh, hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru. Sak kepala sekolah, sak kerun. Gara-gara kurang ajar benar. Tapi ya guru SD oknum buat banget mager. Ada mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata. Mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi. Ayo udah dibocor nawa. Ya orang didik. Sing guru umum ya jumbur. Jumburul guru ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Orang Pengujiannya mau kan akhirnya dibocor rokia, ya. ini barang dunia kok <laughs> kurang ajar, kurang ajar. Nak percaya atau no balu? Iya gitu. Wih, gue sosowan nih. Ya. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye kok. Ya selama ini mungkin nakir harusnya tersinggung loh. Kan uji, ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Omudin, maaf paham ya? Akhirnya tak kok, suan kulo. Kulo pas ning gerdu ya, gerdu pondok ning kulo sinau Pak. Kok guru-guru rene kok Gus, apa betul, Pak? aku ya aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocor Aku ya terus mending ngene. Iya, nak ujian bukan nakir ya itu dibocor. Ya tapi ujian nasional ini ujian bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utak aneh kuwi ono Aku ya ratu tau bayang ono ono utak ngono ora tau bayang. Rohku ya jok kisne atae. Karena percaya takono Gus Pak. Ya takokan pertama ini, Apa ujian ya, mau karena kita tak kok apa gus ini nah, ini aku dibocor ke iyo lo dibocor <laughs> wah mata nongol repot repot repot Ya, tapi rawol lah kang ya bocor ujian nasional. Kalau sepakat dong, ujian itu dibocor. lah soal mau karena akhir gue legal, kan wes wes pokoknya oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di bukhori itu Sebetulnya yang di itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bilbayina. Karena ukurannya tetap fa'lam anahula harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu saja Allah itu pula yang saya namai awal asal usul aslul mau sudah yaitu wajibil wujud kamu harus bisa menjawab wes tak lah pokoknya sementing iso ya makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gak bisa diwaris hartanya mau nabi dunia ini iso diwaris nanti ada kesan nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucunya jadi sekian hukumnya nabi itu khusus karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar nabi. nabi orang nabi itu mus. Mus contoh paling gampang itu sholat. Makanya nabi kalau mau sholat sampai asolat waima. Coba sama lihat nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya uang kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonte nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya Pak, Robbana liyukimus sholat. Gusti gitu, ben anak putu kula kiat sholat, gitu duit. Sepi menuso Kuatnya sholat tuh nak di duit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyukimus sholat. Lagi faj al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Jadi uang tambah tua, pulau tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi betul robana liyukimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak dua saya ngakeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut robana liyukimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menuso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi gue duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Kenapa? Sholat. Dan disebut robana liyukimus itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya lagi, kalau tidak Nabi itu tidak tidak bisa. Faham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di mami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, as Umati, umati. Tapi tetap nyebut as-sholat, as Semuanya. Lu itu kalau tidak nasi tidak bisa seperti Donald Trump malah raiso aneh-aneh Nah makanya tapi zaman akhir ya tes tesan sholat itu terus jadi serakaru karuan. Oh itu itu kias ma'al farik cara ilmu ilmu usul pakai kias ma'al farik kias tapi rakaru karuan. Nah, tes tesan sholat ya mesti bener mestopalah. lah. Sholatnya mau warm terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut terus Enggak privat gak nurukin, pek pek pek. Ono laporan perbankan, ono komane, eh bulat no, bulat. kan dia nanti matematika, pokoknya laporan gak ono koma, bulat no, bulat. Padahal koma neng bank bisa triliunan. Tapi agar koma bulat no ya. Anjir santri wis biasa misalnya badi 900 1000. Mbok badi ngatus ya. Saya umur pokoknya bangsa koma sama apa. Ya? Angel wis bulet. Serepot. terus kula terusno. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidominu iklan domenun wal bilwawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa jadi Abu sinten? Nuwas. Nah, wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, saya ana wali alim aneh ngarang kitab jadi Mbah Sato. sabo kan? Mbah Sato sing anak Anatul Talibin. Ini daerahku ana wali jadi cari Mbah Seto. Waduh, madane wong. Sato jadi. Seto. Serepet. Lah ya Sunan Ampel di Ibrahim as Kondi, jadi Asmoro. Ono Asmoro barat Kondi. Nah, iya, wong Yogyakarta iku ben ro diwarisi itu kali Joko Kalijaga syahadat menculap jadi jadi jadi dadi ana orang Jawa ngelajen ini rasa kaget paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. dan ya, ya jadi sekatan mau mbok. Maulud jadi mulutan. Ya, tapi ya apa? Ica ada no sisa-sisa nopo. Ini sampai ono yang mitos no, apa wayang Jadi Semar Samir nak apa? Cita itu togok ya. Togo aku togo, terus so, sing cita sing apik, so. metro yo. Ojo lho ojo iso ngono. Berarti kayak Nusantara tenan. Jadi sampean firqa aku 73, ketambahan 1, 74. Islam no. Tapi mesti dora trimo ndak ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah ahli sunnah wae orang sama. Tapi serama masalah jeneng wae. Cara kula wis ya santai Lo sering takut itu. Gus apa ada setuju Islam Nusantara ya, setuju aja. Ini kan berarti ada ada idealis. udah unimu kok. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kuwe wae. Wis 707 ra penting. Bener-bener pangeran maklumi to. Gue ya aneh-aneh Ngono kok takokno. Urusane pangeran kok takok. Kala syair Abu Nuwas. Ya eh, maca Abu Nuwas Abu Nuwas. Abu Nuwas ya. Ben Indonesia, no. Bener-bener bidominun wal wawi ismu di jeneng Abu Nuwas Al Hasan bin Hani talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas bi Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni trici-trici uh, e, tanu sane kang obah-obah terus dadi senengane iku ngobah no drijine kowe cara bahasa Arab iku obah iku maknane nawas ayat tata harokani tegese obah terus ala atike yang ngatasi bunda Abu Nuwas ngucape ngene bi akhir tawil Zunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min zunubi awsal. Zunubi utai piro-piro dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dunub iku kasiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmati pengeran ingsun min zunubi sangi piro-piro dosa ingsun iku awsaul wis jembar. aku ke kula akoni kathah Gusti tapi rahmati jenengan luwih jem jembar wa ma to ma ilan ora ana te ma ingsun fi solihin ing dalam ngamal saleh in amil tu umpama lamun ngamal ingsun ing saleh Kulo roh koma toma manane arep arep. Kulo arep arep hmm. rahmati jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Hmm. Karena pasti terbatas. Soleh kita pasti apa ter atas nani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah itu atma itu tomak sapa ingsun tau berharap sapa ingsun jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembari rahmati Allah bukan kapasitas amal kita kalau amal kita tidak cukup karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos? Atau sesuai kriteria so, sholat. Tapi nak rahmati Allah mesti jem, jembar.